man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada sore hari ini Kembali kita dipertemukan Di dalam sebuah majelis Yang kita berharap semoga Allah SWT Memberikan keberkahan di dalamnya Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang fikih solat berjamaah. Solat berjamaah artinya adalah solat yang dikerjakan secara bersama-sama, secara berjamaah di tempat yang sama dan juga dalam waktu yang sama. Minimal dua orang karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada dua orang sahabat yang bepergian atau yang akan berpergian, liya ummakuma akbarukuma. Hendaklah yang paling besar di antara kalian, yang lebih tua di antara kalian, itu yang menjadi imam. Ini menunjukkan bahasanya minimal untuk mengerjakan sholat berjamaah adalah dua orang. Dan Rasulullah SAW sendiri Pernah sholat bersama Abdullah bin Abbas Beliau dan bersama Abdullah bin Abbas Menunjukkan bahasanya Sholat berjamaah Ini bisa dilakukan oleh dua orang Minimal Dan sholat berjamaah Ini memiliki Keutamaan yang besar Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bisaba'in wa ishrina darajah Salat berjamaah itu lebih baik, lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat Dalam yang hadis yang lain Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 25 derajat Kedua hadis ini sahih dan para ulama berbeda pendapat tentang menjamak mengumpulkan dua hadis ini. Ada yang mengatakan Allah SWT menambah anugerahnya. Awalnya lebih baik 25 derajat, kemudian Allah memberikan tambahan anugerah dan kenikmatan sehingga keutamanya menjadi 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 dan 27 di sini dibedakan oleh keadaan orang yang sholat Kesempurnaan sholat yang dia lakukan Semakin dia sempurna mengerjakan sholat berjamaah Maka akan semakin besar pahalanya Dan semakin kurang kesempurnaan Maka akan semakin kurang pahalanya Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah ada di antara mereka yang mengatakan fardu ain. Artinya setiap laki-laki yang mukallaf dan tidak ada udur, maka dia wajib mengerjakan solat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengerjakan, maka tidak wajib bagi yang lain. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan dan sebagian besar masyayikh yang ada di sini yang kita belajar kepada mereka mereka mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah hukumnya fardu ain. Jadi wajib, wajib bagi seorang muslim, seorang laki-laki muslim yang mukallaf yang tidak punya udur untuk mendatangi sholat berjamaah. Kalau dia tidak mendatangi maka dia berdosa. Di antara dalil mereka Allah SWT mengatakan atau berfirman di dalam Al-Quran Menyuruh kaum muslimin ketika sholat khauf Sholat dalam keadaan ketakutan Contohnya ketika dalam keadaan perang Mereka diperintah untuk mengerjakan sholat khauf tersebut Dalam keadaan berjamaah Allah mengatakan Wa idha kunta fihim fa'aqamta lahumus salah Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum. Apabila kamu bersama mereka wahai Muhammad, kemudian engkau ingin mendirikan salat, yaitu ketika sedang perang berkecamuk. Wal takum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan hendaklah ada di antara mereka Segolongan di antara mereka yang Sholat bersamamu Sholat berjamaah disyariatkan ketika dalam keadaan Sholat khauf Yaitu sholat dalam keadaan ketakutan kalau dalam, ketak, dalam ketakutan saja diwajibkan Diperintahkan mereka untuk melakukan sholat berjamaah Maka dalam keadaan tenang lebih diwajibkan Demikian dikatakan oleh para ulama Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis walaqad hamamtu an amura bisalah Fatuqam Thumma amura rajulan Fayusalli bin nas Sungguh aku telah berkeinginan di dalam hatiku Untuk memerintahkan manusia sholat Dan diikomati Kemudian aku menyuruh salah seorang di antara mereka untuk mengimami Thumma antaliku ma'i Au intolaka ma'i Birijalin Ma'ahum hazmun min hatab Kemudian aku pergi jadi beliau ingin berkeinginan di dalam hati beliau untuk menyuruh manusia sholat dan menyuruh salah seorang di antara mereka mengimami sedangkan beliau sendiri pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar ila kaumin kepada kaum la yashadu nasolah kepada kaum yang tidak menghadiri sholat, artinya tidak menghadiri sholat berjamaah fa alaihim buyutahum nar Kemudian aku membakar rumah mereka dengan api. Jadi beliau ingin sebenarnya seandainya boleh menyuruh manusia untuk sholat, kemudian beliau sendiri pergi untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya menunaikan sholat berjamaah. Sampai Rasulullah SAW mengancam, bahkan beliau berkeinginan. Kalau bukan karena di rumah tersebut ada anak-anak dan juga wanita. Dan juga orang-orang yang mendapatkan udhur, nisa sudah beliau lakukan. Menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi setiap muslim yang mukallaf, yang dibebani dan tidak punya udhur Ini adalah di antara dalil-dalil ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah suatu yang wajib. Dan terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang dia sehat, punya kemampuan untuk meninggalkan sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah ini adalah termasuk termasuk syiar di dalam agama kita. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laqad ra'aituna wa may yatakhallafu 'anil shalah illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw marid." Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang keadaan para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Aku telah melihat kami tidak ada yang meninggalkan Sholat berjamaah ini kecuali orang munafik Yang diketahui kenifakannya Atau yang kedua orang yang sakit Inka al-maridhu layamshi baina rajulaini Hatta ya'tiya salah Sungguh ada seorang yang sakit Itu di zaman beliau, di zaman para sahabat Dia berjalan Dan dipapah oleh dua orang Menuju ke sholat Padahal dia dalam keadaan sakit, tidak mau ketinggalan dari sholat tersebut. Padahal beliau termasuk orang yang mendapatkan uzur. Karena ingin mendapatkan pahala berja berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunan al-huda. Wa inna min sunan al huda as-salatu fil masjid. Alladhi yu'adzanu fihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, sunan al-huda, jalan-jalan petunjuk. Dan sesungguhnya termasuk jalan-jalan petunjuk adalah sholat di masjid yang diadani di dalamnya. Yaitu masjid yang digunakan untuk berjamaah. Ini adalah termasuk jalan-jalan petunjuk. Oleh karena itu sekali lagi tidak selayaknya seorang muslim yang memiliki kesehatan dan kemampuan untuk meninggalkan sholat berjamaah ini hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Di antaranya yang pertama tentang keutamaan menjadi imam. Rasulullah SAW pernah bersabda mendoakan kepada para imam. Beliau mengatakan Allahumma arshidil a'immah waghfir lil mu'adzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam yaitu imam-imam solat waghfir lil muadzinin dan ampunilah bagi orang-orang yang mengumandangkan azan Rasulullah SAW mendoakan kepada para imam ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjadi imam oleh karena itu sebagian sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai imam bagi kaumnya. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, Ya Rasulullah, Ija'alni imaman fi qaumi Ya Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku. Bukan karena dia ingin menjadi seorang yang dibesarkan di kaumnya, bukan. Tapi ingin mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan menjadi imam. Oleh karena itu bagi orang yang sudah terpenuhi di dalam dirinya syarat-syarat untuk menjadi imam adalah dia bersemangat untuk bisa menjadi imam bukan karena ingin mencolok di hadapan orang lain atau ingin menjadi pemimpin bagi yang lain tapi ingin mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan imam tentang orang yang berhak untuk menjadi imam. Siapakah dia? Yang berhak untuk menjadi imam yang pertama adalah orang yang paling akra, yaitu orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Artinya di sini adalah dia bisa membaca Al-Qur'an dengan benar tajwidnya. Bisa mengeluarkan huruf pada makhrajnya. Tidak salah di dalam mengucapkan atau membaca Al-Qur'an. Maksudnya seperti itu. Jadi dipilih di antara mereka yang paling akra, yaitu yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummul qawma akrauhum li kitabillah." Mengimami sebuah kaum siapa? Akrauhum li kitabillah, yang paling akra, yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Jadi dipilih siapa di antara mereka yang paling fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Dan akra di sini tidak harus yang paling bagus suaranya. Ada sebagian orang bagus suaranya tetapi tajwidnya tidak benar. Maka yang dimaksud dari sini bukan yang demikian. Ada yang suaranya biasa tetapi dia bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Panjang pendeknya, tajwidnya. Kita pilih siapa di antara mereka yang paling fasih. Kemudian yang kedua, apabila ada dua orang atau tiga orang yang sama-sama fasih maka dipilih yang paling afqah, yaitu yang paling paham, yang paling berilmu. Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama fasih, siapa di antara mereka yang paling berilmu? Rasulullah SAW bersabda, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٍ فَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةِ Kalau mereka sama kemampuannya di dalam masalah kiraah, dalam masalah membaca Al-Quran, maka dipilih siapa di antara mereka yang paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian yang ketiga, apabila sama-sama berilmu, maka dipilih siapa di antara mereka yang lebih dahulu hijrah. Hijrah di sini maksudnya adalah berpindah dari negeri yang syirik menuju ke negeri yang Islam. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW Mereka berhijrah, berhijrah ke Madinah Itu tidak dalam waktu yang sama Ada yang hijrahnya sudah sejak awal Dan ada yang hijrahnya baru-baru Maka yang lebih dulu hijrah Ini lebih didahulukan Ketika mereka sama-sama Bacaannya bagus Sama-sama ilmunya bagus Maka yang didahulukan adalah yang lebih cepat hijrah karena dia yang lebih dahulu mengamalkan ketaatan Kalau misalnya hijrahnya sama-sama Maka yang terakhir dipilih yang paling tua Atau yang lebih tua di antara mereka Kiraahnya sama Ilmunya juga sama Hijrahnya sama-sama Maka dipilih di antara mereka yang paling tua Karena Rasulullah SAW mengatakan wa in kanu fi sunnati sawa wa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan kata beliau apabila mereka sama-sama hijrahnya maka yang paling tua umurnya jadi seperti ini kita di dalam memilih imam tidak sembarangan sudah ada aturannya di dalam agama kita tidak semua orang yang bersorban memakai jubah kemudian dia berhak untuk menjadi imam tidak semua orang yang pernah haji dua kali, tiga kali, kemudian dia berat untuk menjadi imam. Tetapi sudah ada aturannya. Oleh karena itu jamaah masjid harus mengetahui perkara ini. Jangan kita memakai perasaan kita. Wah, saya kan belum pernah haji. Sedangkan si fulan sudah pernah haji, maka dia yang berhak untuk menjadi imam bukan. Kalau memang kita lebih berhak yang kita lebih terpenuhi syarat-syaratnya, maka kita yang maju ke depan. Dan yang lain juga harus memahami. Jadi masalah imam ini bukan bukan memakai perasaan kita. Kemudian yang selanjutnya, di sana ada beberapa keadaan di mana seseorang menjadi imam meskipun sebenarnya orang lain lebih berhak kalau dilihat dari syarat-syaratnya. Contohnya misalnya sebuah masjid yang di situ memiliki imam tetap. Baik imam tersebut ditentukan oleh negara, seperti di sini misalnya di Saudi, itu yang namanya imam masjid itu dipilih oleh negara. Jadi dia menjadi imam tetap. Atau misalnya disepakati oleh anggota masjid. Disepakati bahwa si fulan itu menjadi imam tetap. Artinya dia yang senantiasa apa? Mengimami jamaah. Maka dalam keadaan seperti ini, yang paling berat untuk menjadi imam adalah dia. Meskipun misalnya suatu saat datang orang seorang ulama besar, datang ke masjid tersebut ingin menunaikan sholat berjamaah di situ. Yang paling berat terlebih dahulu adalah imam tetapnya. Kalau dia mengizinkan, kepada orang lain untuk mengimami silahkan Tapi pada asalnya yang lebih berat adalah imam tetap tersebut Atau misalnya seorang kepala negara Zaman dulu yang namanya kepala negara itu mengimami Rasulullah SAW kepala negara saat itu dan beliau mengimami sholat. Demikian pula para khalifah Rashidin Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah Jadi imam Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan beliau sedang mengimami sholat subuh. Dibunuh dari belakang, ditikam dari belakang. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mau menjadi imam, dibunuh oleh seorang khawarij. Nah kalau seorang sultan, seorang imam Mengimami sholat atau mengimami jamaah maka dia yang lebih berhak. Meskipun di belakangnya mungkin banyak ulama yang lebih pintar membaca Al-Qur'an, lebih alim, lebih tua dari dia, tapi pada dasarnya dia yang lebih berhak sampai dia mengizinkan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya ummar rajula ahlihi wala fi sultanihi illa bi biizni. Dan janganlah seseorang menjadi imam bagi orang yang lain di rumahnya kecuali dengan izin dengan izinnya. Dan janganlah seseorang menjadi imam bagi seorang sultan, seorang penguasa kecuali dengan izinnya. Jadi kalau seorang imam tetap atau pemilik rumah atau seorang kepala negara yang menjadi imam maka tidak boleh kita mengimami mereka kecuali dengan izin mereka. Di sana ada beberapa orang yang tidak boleh dia menjadi imam. Wanita ini tidak boleh mengimami laki-laki. Karena Rasulullah SAW bersabda, لا يفلح قوم ولو أمرهم imra'ah." Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin. di antaranya adalah orang yang fasik. Itu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang berzina misalnya atau dia biasa berzina. Biasa minuman atau minum minuman keras. Maka orang yang seperti ini tidak sepantasnya dia menjadi imam. Demikian pula orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah atau dia bisa membaca Al-Fatihah tetapi salah-salah dan kesalahannya fatal bisa mengubah makna maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dia menjadi imam misalnya dia membaca iyaka dibaca iyaki karena iyaka ini kepada Allah SWT iyaki ini kepada seorang perempuan atau an'amta dibaca an'amtu maka ini sudah merubah makna. Orang yang seperti ini tidak boleh dia menjadi imam. Kemudian apa yang dilakukan imam ketika dia menjadi imam bagi para jamaahnya? Yang pertama yang dilakukan oleh seorang seorang imam adalah memperhatikan keadaan makmum. Bagaimana keadaan mereka? Di antara mereka ada orang yang sudah tua, ada yang sakit, dan mungkin ada di antara mereka yang ada keperluan maka dia harus memperhatikan dan Rasulullah SAW dulu sangat memperhatikan apabila beliau melihat ada makmum yang tua yang sakit maka beliau memperingan sholatnya tapi kalau dilihat mereka adalah orang-orang yang kuat dan waktunya pas maka beliau perpanjang jadi seorang imam hendaknya memiliki pemahaman dalam masalah ini. Waktunya kapan? dan kira-kira bagaimana keadaan jamaah saat itu. Beliau SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif, fa inna fihi mustaqim wadh-dha'if wa dhal hajah. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Beliau mengatakan apabila salah seorang di antara kalian sholat untuk manusia menjadi imam, maka adalah diringankan. Karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang memiliki hajat, ada keperluan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang safar sehingga takut ketinggalan bis, takut ketinggalan kereta. Wa idza shalla li nafsihi dan apabila dia salat untuk dirinya sendiri, falyusall falyutawwil ma syaa. Silakan dia memperpanjang salatnya sesuai dengan keinginan dia. Dan yang dimaksud dengan meringankan di sini bukan berarti meninggalkan kewajiban atau mengurangi rukun sholat bukan. Tapi yang dimaksud dengan meringankan di sini disertai dengan kesempurnaan rukun, kesempurnaan kewajiban dan juga melakukan sunnah-sunnah sholat. Itu maksudnya. Jadi ringan di sini meringankan bukan berarti kita mengurangi kewajiban atau meninggalkan rukun bukan. Karena orang yang meninggalkan rukun batal sholatnya. Orang yang meninggalkan kewajiban dengan sengaja batal sholatnya. Jadi meringankan di sini sekali lagi tetap menjaga kesempurnaan rukun, kewajiban dan juga sunah-sunah solat. Dan hendaknya seorang imam membaca Al-Quran dengan tartil dan membaca dikir-dikir ketika solat tidak dengan tergesa-gesa. Jadi diperkirakan makmum itu mampu menyempurnakan dikirnya. Diperkirakan. Kemudian juga di antara adab seorang imam Sebelum dia memulai sholatnya Hendaklah mengatur sof Dan Rasulullah SAW demikian beliau melakukan Mengatur sof Setelah sof rapat dan lurus Baru setelah itu beliau sholat Beliau mengatakan Sawu sufu fakum. Hendaklah kalian meluruskan sof kalian Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah Karena sungguhnya lurusnya sof itu termasuk kesempurnaan sholat. Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan bagaimana para sahabat merapatkan dan juga meluruskan saf. Beliau mengatakan kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibi. Salah seorang di antara kami yaitu para sahabat menempelkan bahunya dengan bahu orang yang ada di sampingnya. Wa qadamahu qadami. Kemudian menempelkan kakinya dengan kaki orang yang ada di sampingnya. Kodam di sini adalah telapak kaki maksudnya. Menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki yang ada di sekitarnya. Jadi ini dinamakan merapatkan soft. Meluruskan maksudnya tidak ada yang ke depan dan yang satunya di belakang, satunya di depan tidak. Jadi semuanya lurus dan dirapatkan. Oleh karena itu kalau ada orang yang ada di samping kita, sholat bersama kita ingin merapatkan, jangan kita tolak. Karena sebagian kita mungkin nggak paham. Ya, saudara kita ingin melaksanakan sunnah Rasul dan mengikuti bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mereka merapatkan saf. Kita ikuti. Jadi kita rapatkan kaki kita dengan kaki dia, bukan malah kita semakin menjauh. Itu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Yang kedua, atau yang selanjutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan makmum. Apabila sudah datang iqamah, ya muadzin sudah melantunkan iqamah, maka tidak boleh seorang makmum memulai sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib sudah dimulai, mau dimulai dengan dilantunkan iqamah, maka tidak boleh kita sebagai makmum memulai sholat. Contohnya bagaimana? Contohnya kita datang ke masjid agak terlambat. Jadi pas kita masuk langsung komat. Padahal saat itu sholat, sholat duhur. Artinya ada sunnah qobliyah duhur. Maka tidak boleh, kalau sudah dikomati tidak boleh kita sholat sunnah qobliyah. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholat, fala salata illa al-maktubah." apabila sudah diikomati sholat Maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu saja Tidak ada sholat kecuali sholat fardu Artinya tidak boleh kita memulai Karena ini kadang kita lihat sebagian orang Mungkin pas sholat subuh Qobliyah subuh ini pahalanya besar Padahal sudah dikomati saat itu Mentang-mentang imam ini membaca Surat yang panjang Kemudian dia sholat dulu, sholat sunnah dulu Setelah itu ikut jamaah. Ini tidak dibenarkan. Rasulullah SAW mengatakan, apabila sudah dikomati sholat, maka tidak boleh, tidak ada sholat kecuali sholat fardu saja. Jadi tidak boleh kita memulai sholat yang baru. Sholat sunnah. Lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan sholat, tiba-tiba datang iqamah. Seperti di sini misalnya. Kadang kita sedang sholat, tiba-tiba iqamah. Apa yang kita lakukan? Sebagian ulama memberi perincian. Kalau kita berada pada rekaat yang pertama, pada rekaat yang pertama dan diperkirakan kalau kita selesaikan sholat sunnah ini nanti kita akan ketinggalan satu rekaat maka kita batalkan kita batalkan kita keluar dari sholat diperbolehkan karena beliau SAW mengatakan apabila sudah dikomati maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu saja tapi kalau kita berada pada rekaat yang kedua, sudah masuk pada rekaat yang kedua, maka kita sempurnakan sholat kita sampai akhir. Dan kita ringankan. Artinya kita laksanakan yang rukun-rukun saja, yang wajib-wajib saja. Dan tidak kita batalkan. Karena Allah SWT mengatakan, Wala tubatilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kemudian yang kedua, adalah tentang masalah membaca surat di belakang imam. Apabila solatnya adalah sirriyah, yaitu dipelankan, maka imam di belakang, e, eh, imam makmum di belakang membaca al-fatihah dan juga surat pendek. Sholat duhur misalnya atau sholat asar, maka kita yang di belakang membaca eh, surat al-fatihah dan juga surat pendek. Tapi kalau jahriyah ketika maghrib, isya, kemudian subuh, maka kita di belakang hanya membaca Al-Fatihah saja. Ketika imam membaca Al-Fatihah kita dengarkan. Setelah itu baru kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita bisa membaca Al-Fatihah antara selesainya imam membaca Al-Fatihah dengan sebelum dia membaca surat pendek maka itu lebih bagus. Tapi seandainya imam tidak diam, artinya setelah membaca Al-Fatihah langsung membaca surat pendek, maka kita tetap membaca Al-Fatihah. Adapun surat pendek, maka tidak kita baca. Karena Allah mengatakan wa kuri al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, entah itu di dalam sholat maupun di luar sholat fastami'u lahu maka hendaklah kalian dengarkan. Jadi jangan kita sibuk membaca Surat pendek apabila dalam keadaan jahriyah. Wa ansitu dan adalah kalian diam la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kecuali surat Al-Fatihah ini tetap kita baca karena Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Mungkin kalian membaca di belakang imam kalian. Kemudian beliau mengatakan la taf'alu jangan kalian lakukan illa ayyaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Maka silakan. Jadi ketika jahriyah yang dibaca oleh makmum adalah Al-Fatihah saja. Adapun surat pendek maka tidak dibaca dan dia mendengarkan apa yang dibaca oleh makmum, yang dibaca oleh imam. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Tidak boleh dia mendahului imam. Rasulullah SAW bersabda, Inna maju'ilal imamu liyuktamma bih." Fa'idha kabbara fakabbiru wa tukabbiru hatta yukabbira. Sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat itu untuk diikuti, bukan untuk didahului. Maka apabila dia takbir, fakabbiru, hendaklah kalian bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Janganlah kalian bertakbir sampai dia bertakbir dan seterusnya. Jangan kita rukuk sampai dia rukuk. Jangan kita sujud sampai dia sujud. Jadi imam itu dijadikan atau diangkat untuk kita ikuti. Bukan kita dahului. Atau bahkan tidak boleh kita sama-sama. Gerakannya dengan dengan imam. Ini adalah adab seorang makmum. Kemudian di mana makmum berdiri dari imam? Apabila makmumnya adalah satu orang Maka berdirinya di sebelah kanan imam. Persis di belah sebelah kanan imam, tidak ke depan dan juga tidak ke belakang, tetapi persis di sebelah kanannya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW sholat suatu saat, sholat malam, datang Abdullah bin Abbas, anak paman beliau. Kemudian sholat di sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menggeser dia ke sebelah kanan beliau. Menggeser Abdullah bin Abbas digerakkan sampai ke sampai posisinya di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis di sebelah kanan beliau, menunjukkan bahasanya apabila makmum adalah satu orang, posisinya adalah di sebelah kanan. Kalau dua orang bagaimana? Kalau dua, dua orang maka di belakang, di belakang persis dari dari imam, bukan di sebelah kanan dan kiri tetapi di belakang. Dalilnya adalah ada dua orang sahabat yaitu Jabir dan juga Jabbar ini sholat di sebelah kiri dan kanan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menggeser keduanya ke belakang sehingga sholat di, di belakang beliau. Kalau jumlahnya banyak seperti yang kita ketahui berada di sebelah di belakang i, imam. Adapun wanita maka imamnya ini berada di tengah-tengah pada sof yang pertama. Jadi wanita lain dengan laki-laki. Kalau dia menjadi imam, maka posisinya di mana? Imam tersebut berada di sof yang pertama dan berada di tengah-tengah. Karena itu yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dan juga Ummu Salamah ketika keduanya mengimami para sahabat wanita. Jadi mereka bukan berada di depan makmum bukan, tapi berada di saf yang pertama dan di tengah-tengah. Kemudian disunahkan kita untuk mendekati posisi imam. Dan Rasulullah SAW bersabda, Liyalini mingkum ulul ahlami wan nuha. ada di belakang saya, di belakang Rasulullah SAW, itu ketika beliau menjadi imam, orang-orang yang sudah yang berakal. Artinya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, yang dewasa. Supaya apa? Supaya kalau misalnya terjadi sesuatu ketika sholat, imam batal misalnya, atau ada kejadian tertentu, imamnya tiba-tiba sakit atau meninggal, maka cepat bisa digantikan. Tapi kalau yang di belakang imam ini adalah orang-orang yang tidak tahu ilmunya, ya tidak tahu fikih sholat, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, maka tentunya apabila terjadi sesuatu tidak bisa digantikan dengan cara yang benar. Artinya kalau sampai imam terjadi sesuatu, orang yang di belakangnya tidak tahu apa, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau yang di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu, maka mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian tidaklah seorang makmum ini berusaha untuk mencari saf yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki adalah yang pertama. Kemudian berusaha untuk melengkapi saf yang paling depan. Artinya kalau soft ini belum sempurna, belum penuh semuanya, jangan kita membuat soft yang yang baru. Kita lengkapi dulu soft yang sebelumnya. Dan tidak boleh Seseorang sholat di belakang sendirian Sholat di belakang sob sendirian Ini nggak boleh, kecuali karena udur Misalnya yang di depan memang sudah penuh nggak ada tempat Maka boleh kita sholat sen sendirian Tapi kalau masih ada tempat Maka tidak boleh kita sholat sendirian di belakang Kemudian dilarang atau dimakruhkan kita sholat di antara dua tiang Ya jadi kalau ada dua tiang seperti di Masjid Nabawi ini, maka dimakruhkan kita sebagai makmum untuk sholat di antara dua dua tiang. Karena seorang sahabat mengatakan kunna nunha an nasuffa bainas sawari ala ahdi Rasulullah SAW wa nutradu anha tardan. Kata dia, kami dahulu dilarang untuk sholat membuat saf di antara dua tiang atau di antara tiang-tiang di masa Rasulullah SAW dan kami diusir dari tempat tersebut dengan dengan keras. Artinya kalau ada orang yang sholat di antara dua tiang diusir. Jadi pada asal dimakrokan. Makanya kalau kita lihat di sini, mungkin bapak juga melihat, ibu juga melihat, ya ada di sebagian orang itu menghindari sholat di antara dua dua tiang. Kenapa? Karena memang dimakrokan. Kecuali dalam keadaan darurat, nggak ada tempat, maka boleh kita sholat di antara dua dua tiang. Karena yang satu yang makruh ini hilang kemakruhannya ketika ada hajatnya. Ketika memang ada keperluannya. Ketika memang diperlukan maka kemakruhannya menjadi hilang. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang masbuk yaitu orang yang ketinggalan sholat. Bapak ibu sekalian Seorang muslim hendaknya bersemangat untuk tidak ketinggalan di dalam sholat berjamaah. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhum. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Man salla lillahi fi jama'ah Yudriku takbirat al ula Kutibat lahu Bara'atan Au man salla Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, seorang muslim hendaknya dia bersemangat untuk bisa menghadiri sholat berjamaah dari awal. Dan Rasulullah SAW mengabarkan di dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Man shalla lillahi arba'ina yawman yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atan, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq." Barang siapa yang sholat karena Allah SWT Selama 40 hari Dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika imam mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar Dia berada di dalam soft tersebut Berarti dia tidak ketinggalan takbiratul ihram Selama 40 hari Solat lima waktunya dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Maka pahalanya Dia akan ditetapkan terlepas dari dua perkara Yang pertama Terlepas dari neraka Kemudian yang kedua Terlepas dari kenifakan Karena nggak mungkin Seseorang muslim selama 40 hari Dia mengerjakan solat berjamaah Dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Kemudian dia menjadi orang yang munafik. Tidak mungkin orang yang punya seperti ini, punya sifat seperti ini dia menjadi orang munafik. Oleh karena itu para salaf, para pendahulu kita dulu, mereka sangat bersemangat untuk bisa sholat bersama imam dari awal. Sa'id bin Musayyib dia mengatakan ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sana. Dia mengatakan tidak pernah aku ketinggalan takbiratul ihram semenjak 50 tahun. Jadi bukan hanya 40 hari saja. Selama 50 tahun beliau tidak pernah tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Demikian pula Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi takbiratul ula, faghsil yadaka min." Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang yang meremehkan takbiratul ula, meremehkan takbiratul ihram, maka cucilah tanganmu darinya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang seperti ini tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Jadi seorang muslim berusaha untuk tidak menjadi orang yang masbuk. Makmum yang masbuk. Ini asalnya. Tapi seandainya terjadi, maka adalah dia mengetahui hukum hukum-hukumnya. Di antaranya, apabila kita terlambat sholat, kemudian kita menemukan imam dalam keadaan rukuk, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka ruku' faqad adraka rakaah." Barang siapa yang sudah mendapatkan ruku', maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah naik, berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia mendapatkan imam sedang dalam keadaan rukuk, maka dia bertakbir takbiratul ihram terlebih dahulu. Ya, minimal dia bertakbir takbiratul ihram terlebih dahulu baru setelah itu ikut ruku. Dan lebih afdolnya dia bertakbir juga untuk rukuknya. Jadi takbirnya dua kali. Allahu akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu akbar, kemudian apa? Ruku. Ini lebih afdal. Kalau menemukan imam dalam keadaan bukan rukuk, dalam keadaan sujud misalnya. Apakah kita nunggu sampai dia berdiri? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Apabila kalian datang kepada salat, kemudian kami dalam keadaan sujud. Apa kata Rasulullah SAW? Fasjudu. Maka adalah kalian bersu, bersujud. Jadi jangan nunggu sampai imam berdiri. Kita ikut sujud takbiratul ihram terlebih dahulu kemudian kita langsung sujud mengikuti imam. Wala ta'udduha syai'an, tetapi jangan dianggap. Artinya apa? Jangan dianggap satu rakaat. Karena satu rakaat tadi didapatkan apabila kita mendapati imam dalam keadaan ruku. Adapun setelah ruku maka tidak dianggap satu rakaat. Kemudian apabila imam mengucapkan salam, Jangan kita berdiri sampai dia mengucapkan salam yang kedua Ada sebagian saudara kita Setelah salam yang pertama dia tergesa-gesa Langsung berdiri Tapi kita tunggu sampai dia salam yang kedua Baru setelah itu kita Berdiri dan me me menyempurnakan sholat kita Rasulullah SAW bersabda Wa ma fatakum faatimu Dan apa yang Terlewatkan kepada kalian Maka adalah kalian sempurnakan Kemudian bolehkah kita mengadakan atau mendirikan jamaah yang baru? Misalnya jamaah yang pertama sudah selesai, sudah salam. Kemudian kita masuk masjid, rombongan. Bolehkah kita mengadakan atau menegakkan jamaah yang baru? Sholat berjamaah yang baru? Jawabannya boleh. Karena keumuman hadis. Bahasanya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Dan beliau SAW mengatakan Salatu rajuli Ma'ar rajuli Azka min salatihi wahdahu Salat seseorang dengan orang lain Artinya dua orang Itu lebih banyak pahalanya daripada Dia salat sendirian Salatnya tiga orang Itu lebih banyak pahalanya daripada salat dua Dua orang Ini adalah hadis-hadis yang umum Demikian pula Rasulullah SAW dulu pernah ada seorang yang ketinggalan sholat berjamaah Kemudian dia masuk masjid Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para, sahabat Man yatasaddaq ala hada Siapa yang mau bersodakah untuk orang ini Artinya nemani dia sholat Menunjukkan bolehnya kita mengadakan jamaah yang baru Asalkan tidak menjadi kebiasaan Ya tidak menjadi kebiasaan Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan uh, hukum makmum yang masbuk Kemudian yang terakhir ataupun yang terakhir adalah tentang Hukum seorang wanita menghadiri sholat berjamaah Wanita ini tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat berjamaah Sebagaimana tadi Rasulullah SAW boleh berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kenapa beliau tidak lakukan? Karena di situ ada orang-orang yang mendapatkan udur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Di antaranya adalah para wanita, orang sakit, anak-anak. Tetapi kalau mereka minta izin, ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka hendaklah suaminya tidak melarang. Karena Rasulullah SAW bersabda, لا تمنعوا إما الله مساجد الله. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah SWT dari masjid-masjid Allah walakin liyakhrujna tafilat. Akan tapi dengan syarat mereka keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Jadi silahkan Kalau ada seorang ibu-ibu Atau seorang ibu mau pergi ke masjid Menunaikan sholat berjamaah silahkan Dan hendaknya suaminya tidak melarang Tapi dengan adab Dengan adab-adab islami Di antaranya adalah tidak boleh memakai minyak wangi Termasuk dalam perkara ini tidak boleh menampakkan perhiasannya. Tidak boleh memakai pakaian yang bisa menfitnah laki-laki. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhadan fala tashhadanna ma'ana al-'asha atau al-'isha al-akhirah. Siapa saja seorang wanita yang memakai minyak wangi, maka janganlah dia menghadiri solat bersama kami, yaitu solat isya di sini. Dan maksudnya adalah solat semuanya. Artinya kalau seorang wanita dia memakai minyak wangi, tidak boleh dia menghadiri solat berjamaah. Dan solatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah-rumah mereka, yaitu rumah-rumah wanita, itu lebih baik bagi mereka. Jadi pahala dia sholat di rumah itu lebih baik daripada dia sholat di masjidnya. Tapi kalau dia mau sholat ke masjid, jangan dilarang. Dan ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah SWT untuk datang ke masjid-masjid Allah SWT. Dan juga di antara adabnya adalah jangan sampai dia berdesak-desakan dengan laki-laki. Jadi berusaha untuk menjauhi berdesak-desakan dengan laki-laki. Apabila dia bisa mentaati adab-adab Islami seperti ini, maka silakan dia pergi ke masjid. Kemudian, apabila seorang wanita menginginkan pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah, tapi kalau dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menambahkan perhiasannya, memakai pakaian yang menfitnah laki-laki ini tidak diperbolehkan, maka pergi ke tempat lain selain masjid tentunya lebih dilarang. Jadi kalau ke masjid saja menunaikan ibadah dengan pakaian seperti itu tidak diperbolehkan, apalagi pergi ke tempat yang yang lain. Tentunya lebih tidak diperbolehkan. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang masalah sholat berjamaah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.